Semoga kehadiran kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada saat kita pulang akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini berbahagia sekali kan e, narasumber kita Dr. Kiai Haji Muhammad Atamimi MAG. Beliau adalah Ketua Majelis Sikir SBN Salam Provinsi Maluku. Alhamdulillah apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah waktu Sabtu kemarin di Monas ya. Betul. Baca Ustaz. doa dengan Betul. ada Pak SBY sana. Betul. Lalu. Karena ada perintah datang perintah. kita segera laksanakan. <laughs> Tapi sehat ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah luar doa semua jamaah. Luar biasa. Dan judul pada hari ini Ustaz eh, kemudian memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena cocok ya Rabiul awal tempat eh, kelahiran Nabi Muhammad Allah Allah. Allah. Namun demikian sabar dulu Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada Berbahagia sekali Anda masih beserta kami di mimbar Nurussalam Dari Majelis Zikir Nurussalam. Salam dan juga saudara-saudara kami yang berada di studio. Apa kabar? Masih sehat ya? Segar. Siap ngaji pada hari ini? Iya. Insyaallah taala aminin. Sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi yaitu temanya memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelihatannya temanya biasa. Tetapi apakah pelaksanaannya itu besar, kecil atau bagaimana penjabarannya, kemudian juga realisasinya kehidupan kita di masyarakat sehubungan dengan ibadah kita. Habdum minallah, habdum minanas. Untuk itu kami persilakan kepada Dr. Kiai Haji Muhammad ini untuk menerangkan. Silakan. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. وأصلي وأسلم على حبيبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وصدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا, صلوا عليه وسلموا تسليما para pemirsa yang berbahagia, para jamaah mimbar Nurus Salam di studio yang saya cintai, Ustadz dan para alim ulama sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di setiap bulan Rabiul Awal kaum muslimin muslimat hampir biasa seantero dunia mau merayakan hari kelahiran junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad Allah. sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi sudah merupakan satu tradisi bagi kaum muslimin untuk memperingatinya setiap tahun. Hal ini karena merupakan satu ungkapan rasa cinta kaum muslimin, muslimat terhadap junjungan yang mulia itu. Betapa tidak begitu besar jasa-jasa beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya beliau dimusuhi, beliau difitnah, beliau dihasut semata-mata karena menyiarkan agama Islam, menyiarkan agama Islam yang pada saat ini kita anut secara bersama-sama. Karena begitu besar jasa beliau sallallahu alaihi wasallam maka tidak salah kalau kita kemudian mau memuliakan Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum." Katakanlah, kalau kalian betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala firman Allah dalam Al-Qur'an seperti itu Qul in kuntum tuhibbunallah kalau kalian betul mencintai Allah fattabi'uni Allah. maka ikutilah aku ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah. maka Allah juga pasti akan cinta kepada kita konsekuensi logis dari cinta kita kepada Allah kepada Rasulullah وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ Para jamaah yang terhormat, para pemirsa yang berbahagia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam penyampaian dakwah risalahnya ini tidak pernah meminta upah apa-apa. Tidak pernah. Beliau tidak menerima upah berupa uang, berupa materi-materi yang lain sama sekali tidak. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika mengkisahkan para nabi dan rasul yang lalu Allah Subhanahu wa taala sampaikan auzubillahi minasyaitanir rajim La as'alukum ajran in ajriya illa 'ala Allah kata nabi yang lalu aku tidak meminta upah dari apa yang kusampaikan ini upahku kata para nabi yang lalu itu Upahku hanyalah pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah meminta upah. Tapi dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, "La as'alukum ajran illa mawaddatan fil qurba." Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan ini kepada umatnya. Aku tidak meminta upah apa-apa dari kalian illa mawaddatan fil qurba kecuali saling kasih sayang, cinta mencintai di antara karib kerabat satu dengan yang lain. Coba lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan ini kepada kita. Lalu atas jasa-jasa beliau seperti itu, kita juga harus mau mengikutinya dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan. Anugerahkanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau dat yang tidak akan mengubah janji. Salawat dan salam kepada Al-Mustafa SAW Bahkan kata Nabi SAW Al-Bakhilu Orang yang bakhil Ibu-ibu tahu bakhil ya Pelit Bakhil itu pelit Pelit Pelit <laughs> Orang yang bakhil Orang yang pelit Alladhi Yaitu orang-orang yang Zukirta indahu Walam yusalli alaih Yang namanya disebutkan di sisinya tapi dia tidak memberikan salawat dan salam kepadamu. Ini al-bakhil. Oh, Ada nggak yang bakhil nih? Nggak ada ya. Oh, ada. Oleh karena itu, Ustaz, ah. luapan rasa cinta kita. Untuk itu kita perlu banyak-banyak memberikan salawat dan salam kepada Al-Mustafa Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah saja memberikan salam. Iya. Salawat. Malaikat memberikan salawat, Ustaz. Masa kita yang begitu banyak dapat jasa dari beliau tidak memberikan salawat dan salam kepada Al-Mustafa Muhammad SAW. Jadi sekali lagi, seluruh kewajiban-kewajiban agama ini kepada kita, kita yang kerjakan. Tapi ketika sampai kepada salawat kepada Rasul SAW, Allah juga kerjakan. Ya. Para malaikat juga kerjakan. Dan kita juga harus mengerjakan itu. Ustaz dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat itu juga kembali kepada kita. Karena barang siapa memberikan salawat dan salam kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali, sallallahu alaihi asyran. Allah Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat kepadanya sepuluh kali. Kita Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Itu satu kali. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan salawat dan salam kepada kita sepuluh kali subhanallah. Oh. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan salawat dan salam kepada kita, apa artinya itu Ustaz? Artinya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kontan itu. Kontan. Kontan, ya. Hanya salawat. Belum lagi salat, hmm. belum lagi puasa, belum lagi zakat. Jadi subhanallah untuk masuk surga ini kelihatannya mudah Ustaz. Mudah, tapi banyak yang malas-malasan Ada yang nah. bilang Ya, enggak boleh salawat ya, begini ya. Hmm. Hah? Ada kan ya? Ada. ini perintah agama. Perintah agama. Ya. Perintah Allah. Inna Allah wa malaikat Bayangkan, itu nun tauhid. Perintah menunjukkan betul-betul perintah itu tidak boleh tidak, harus dilaksanakan. Tidak bisa tidak. Lalu kalau ada yang melarang salawat, itu berarti mengingkari ayat ini. Iya. Sebab Allah dan para malaikat memberikan salawat dan salam. Oleh karena itu, ibu-ibu yang di sana yang malas salat, tapi yang di sini insya Allah dan para pemirsa semuanya rajin untuk memberikan salawat dan salam kepada Al Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pakai berarti dengan salawat. Inna Allah wa malaikatahu ala nabi Allah dan para malaikat memuliakan Nabi betul hmm. Berarti kita wajib dong Wajib ya Memuliakan Rasulullah SAW karena jasanya luar biasa, luar biasa. Minas zulumati nur iya, merubah menghormati kaum wanita luar biasa pada saat itu kan pontang-panting berantakan diangkat derajatnya seorang wanita tetapi sekarang banyak sekali melawan daripada aturan-aturan dari Rasulullah SAW. Itu yang di sana, yang di sini. Oh, di sini tidak. Rajin-rajin semua, insyaallah iya. iya. Ustaz bicara tentang memuliakan Nabi nah. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah SAW ini orang yang sangat rendah hati. Subhanallah. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan para malaikat, doa apa saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sangat rendah hati. Hmm. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat tawadu. Sampai-sampai kalau beliau masuk di satu ruangan, ada para jamaah sahabat-sahabat beliau, sahabat beliau melihat Nabi berdiri. Hmm. Tapi Nabi sebagai orang yang betul-betul rendah hati beliau bilang duduk duduk duduk duduk mhm. jangan kalian perlakukan aku seperti orang-orang Persia dan Romawi mhm. memperlakukan raja-raja dan penguasa mereka duduk innama ana basyarun sesungguhnya aku juga manusia mislukum seperti kalian juga iya. jadi duduk saja semua sahabat ketika mendengar seperti itu duduk hmm. tapi ada satu sahabat yang tidak mau duduk iya, iya, namanya Hasan bin Sabi dia tidak mau duduk dia tetap berdiri sahabat yang lain melihat wah ini Nabi suruh kita duduk dia wah, mau duduk. wah ini sahabat tidak mau duduk mengapa ya, ini ya, karena tidak mau duduk lalu dia lantunkan satu syair indah sekali dia bilang sahabat Hasan bin Sabit qiyami lil habibi alayya fardhu wa tarkul fardi ma huwa mustaqimun ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamala wa la yaqum subhanallah aku berdiri menyambut sang kekasih yang kucintai bagiku wajib dia bilang. Ya, ya, ya. Iya, iya. Dan meninggalkan kewajiban adalah sesuatu yang tidak layak. Aku heran ajib itu kata dia. Ajib tu liman lahu aqlun wa fahmun. Aku heran kepada orang yang punya akal pemahaman yang bagus. Yara hadzal jamala wa la Melihat keindahan seelok ini dan dia tidak berdiri. Subhanallah. Padahal biasanya refleks gitu ya. Refleks. Tapi Nabi karena orang yang tawadu, yang rendah hati. Dulu, dulu, dulu. Hanya sahabat ini Ya. menentukan ya. syair seperti itu dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tidak kemudian marah dia tidak ya, ya, Nabi biarkan apa artinya itu bahwa menyambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita waktu mauludan Ustaz ya, asyraqal bardu kita berdiri ya, itu enggak ada enggak ada masalah karena pernah dicontohkan juga oleh para sahabat ya. salah satu seorang salah seorang sahabat ya, ini ya, ya. Hasan bin Sabit dengan syairnya tadi itu ya. qiyami lil habibi alayya fardun Aku berdiri menyambut sang kekasih adalah merupakan satu kewajiban. Watarkul tarkul fardi ma huwa mustaqim. Meninggalkan kewajiban sesuatu yang tidak baik. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun. Aku heran terhadap orang yang punya akal dan pemahaman yang baik dan bagus. Yara hadzal jamala wa la yakum. Melihat keindahan secantik ini, seelok ini dan dia tidak berdiri. Kita biasanya melihat sesuatu yang elok, kita kan ah, ada apa itu? Ah, iya. Jangankan itu, Ustaz kita naik mobil, ada orang demo, kita kepalanya diangkat. Ada apa itu? Ada apa nih? Ya, ya. Apalagi ini Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, yang jasanya begitu iya. besar. Ya. Karena beliau juga uh, Hasan apa bin Sabit ya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit itu juga menyampaikan tidak dilarang juga oleh Rasul sebagai rasa cinta, cinta. beliau kepada seorang memang sosok kecintaan Allah Subhanahu wa taala juga. Makanya kita di situ asroko asroko itu dalam artian kita menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. jadi boleh-boleh saja sah-sah saja karena begitu cintanya kita kepada manusia yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, terus kian. Iya. Jadi Ustaz, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak minta dicintai, tidak. Iya, iya. Tidak minta dihormati, tidak. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita Untuk mencintai beliau, menghormati beliau Sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Tadi ayat yang kita bacakan itu Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Lalu perintah Ya ayuhalladzina amanu sallu Itu perintah Ayo berikanlah salawat Dan yeah. perintah itu dalam kaidah usul disebutkan Perintah itu menunjukkan satu kewajiban yeah wal amru tadullu lil wujub harus kita laksanakan perintah seperti itu satu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimbar Nabi itu kan ada tiga tingkat ya pertama itu dari pelepah korma setelah itu oleh para sahabat dibuat tiga tingkat Nabi naik tingkat yang pertama Nabi katakan amin Yang kedua Nabi katakan amin Yang ketiga Nabi katakan amin Lalu para sahabat heran. Mereka bertanya. Setelah itu, ya Rasulullah, amin yang pertama mengapa? Apa yang kau aminkan ya Rasulullah? Allahumma salli wa sallim alaihi Lalu yang kedua, apa yang kau aminkan? Yang pertama, kata Nabi, Jibril datang kepadaku. Dan Jibril berkata, Baudaman adraka Ramadana, falam yughfar alaih. Sungguh merugi orang yang apabila bulan Ramadhan datang lalu dia tidak bisa berdaya upaya sehingga Allah mengampuni dosa-dosa. Kemudian yang kedua. Amin yang kedua. Amin yang kedua. Ba'uda man hayya abawaihi falan falam yughfar alih Sungguh merugi orang yang kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup lalu dia tidak bisa berbakti untuk supaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan yang ketiga, ba'uda man dzukirta indahu falam yusalli alaihi. Sungguh merugi orang yang mendengar namamu disebutkan lalu mereka tidak memberikan salawat dan salam kepadamu. Jadi salawat dan salam ini juga merupakan kewajiban agama. Jadi ungkapan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasa sayang kita kepada Al Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Bayangkan Ustaz, kalau tidak ada Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kita ini tidak tahu bagaimana cara menutup aurat. Allah. Iyalah. Kita ini tidak tahu bagaimana cara beristinja. Ya, iya. Kita tidak tahu bagaimana cara bersiwak. Ya. Gosok gigi yang baik. Sampai sampai sekecil-kecil itu ya. Sampai sekecil-kecil itu diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau kemudian jasanya yang begitu besar lalu kita mendengar namanya kita diam saja? Hari ini Ustaz saya ingin menunjukkan bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kalau saya sebutkan yang hadir di sini ada misalnya Bapak Gubernur, yang terhormat Bapak Gubernur, yang terhormat Bapak Wali Kota, apa reaksi kita? Diam semua kan? Tapi ketika saya sebutkan, hadirin saudaraku yang terhormat, hari ini kita memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad. Allahumma langsung spontan Ustaz, otomatis. Iya. Iya. Dan itu ada pahalanya ibu-ibu seperti yang saya katakan tadi. Langsung. Itu langsung dosa-dosa ibu-ibu dosa kecil sudah barang tentu ya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada salahnya. Kalau kita kemudian mau memberikan salawat dan salam kepada Al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat melakukan itu. Ya. Ada seorang sahabat namanya Khalid bin Walid. Mungkin ya. kita tahu itu. Jagoan itu, jagoan itu. Jagoan, panglima perang. Luar biasa ini sahabat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasanya kalau bercukur rambut itu para sahabat rebutan Ustaz ambil. Ambil itu. Sampai Nabi kemudian menyuruh salah satu seorang salah seorang sahabat untuk mengumpulkan itu dan membagi-bagi. Hmm. Ini riwayat sahih. Dibagi-bagi. Ada seorang sahabat namanya Khalid. Dia dapat satu apa helai rambut Nabi kita Muhammad saw. Lalu ditaruh di imamahnya, di serbannya. serbannya. Waktu satu dalam satu perang, peperangan, imamahnya ini jatuh. Di tengah-tengah musuh musuh dengan pedang yang terhunus tajam. Lalu dia melesat masuk, ingin ambil itu serbannya. Dia keluar lagi. Masuk lagi ketika mau dipotong, keluar lagi begitu. Ditegur sama salah, salah seorang sahabatnya. Hmm. Ya Khalid, mengapa kau seperti itu? Nanti mati kau kalau seperti begitu. Ada apa? Dia bilang, saya mau ambil serban saya. Serban biarkan saja daripada jiwamu terancam. Dia bilang tidak, dalam serban itu ada sehelai rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Ini cinta sahabat kepada Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat lagi. Saya ingin menyampaikan kisah-kisah ini bahwa betapa para sahabat juga ingin mengambilkan barakah dari Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat. Nabi biasanya melakukan hijama hijama hijama itu apa Ustaz ya? Uh, Bekam. Hijama itu bekam. Lalu kan biasanya keluar darah itu kan di mana-mana sekarang itu ada. Ya. Begitu Nabi setelah berbekam hijama lalu Nabi Allahumma wa sallim alaihi wa alaihi menyuruh salah seorang sahabat membuang darahnya itu. Lalu sama sahabat ini pergi, tak lama kemudian dia datang. Di bawah nampannya itu, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian curiga ini nampak kok bersih sekali hmm. lalu ditanya sama Nabi kau kemanakan darahku saya suruh kau buang lalu kau kemanakan saya curiga <laughs> kira-kira begitulah hmm. saya curiga sahabat ini berkata ya Rasulullah saya minum darahmu subhanallah apakah Nabi marah kita dalam konteks ini tidak berani kita katakan bahwa darah Nabi haram Siapa yang berani berkata darah Nabi kita Muhammad SAW haram? Ya. Ini kita tidak bicara konteks hukum di sini. Kau kemanakan darahku? Dia bilang saya minum ya Rasulullah. Apa Nabi marah? Tidak. Tapi Nabi katakan Allahumma salli sallam alaihi wa ala alihi. Barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, haram api neraka menyentuh dirinya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad ini iya, ungkapan cinta para sahabat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk berkah diambil seperti itu. Ibu-ibu hadirin serok yang saya cintai dan saya hormati, saya ingin membawa satu kisah yang lain lagi. Ya. Nabi biasanya wudu. Wudu. Lalu setelah wudu kan masih ada tuh bekas-bekasnya. ya. Ya kan Ustaz, seperti ya. kita kan biasanya wudu. Nah, dan kalau ibu-ibu wudhu jangan dicuci dengan handuk kecuali mau pergi jauh ya. habis sholat apa habis wudhu mau sholat jangan dicuci sebab tetesan wudhu itu bersamaan dengan tetesan dosa kita yang jatuh. Iya, iya. Jadi jangan dibersihkan atau dicuci kering dengan handuk, jangan biarkan saja. Lah sahabat Nabi SAW ketika melihat Nabi habis wudhu mereka berebutan itu bekas-bekas wudunya sampai dalam hadis disebutkan kadu yakta fi fimai wudu'ihi subhanallah mereka berebutan sampai hampir-hampir hampir-hampir ya hampir-hampir berkelahi gara-gara merebut bekas wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi sampai ada yang tidak dapat misalnya misalnya saya ambil dari ustaz karena ustaz ambil dari nabi saya ambil lalu antum ambil dari ustaz lagi Begitu seterusnya karena tidak sempat ambil ke sini. Ambil berkahnya saja. Ya. Ini kisah-kisah yang ada. Ya. Diceritakan oleh para ahli sejarah Islam dalam hadis-hadis yang sahih. Oleh karena itu, ibu-ibu saudaraku yang saya cintai dan saya hormati, mari sebagai umatnya ini. Sekarang mau merebutkan rambut Nabi sudah tidak ada. Kita iya. bisa melihat di museum saja di Turki sana misalnya. Iya. iya. Lihat dari balik kaca lagi. Iya. Kita tidak bisa juga berebut bekas wudhu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak bisa lagi. Iya. Tidak bisa. Iya. Tapi kita bisa mengamalkan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya semata-mata karena cinta kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Tuba liman yarani wa amanabi." Berbahagialah bergembiralah kalian wahai sahabat-sahabat melihat aku dan beriman kepada aku. Wajar. Para sahabat beriman kepada Rasulullah wajar. wajar. Mereka melihat Nabi, wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam dilihat, bulan terbelah, pohon datang dipanggil oleh Nabi, bumi ini berlari karena mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jari-jari beliau keluar air dari jari-jari beliau makanan yang sedikit menjadi banyak wajar kalau para sahabat kemudian beriman iman ya kepada Nabi Muhammad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih enggak kerasa ya ibu-ibu kulatan korek uh, bengong-bengong ya tenang dulu kita saksikan tayangan berikut ini pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada Anda masih beserta kami di Mimbar Salam. Alhamdulillah tidak terasa waktu begitu cepat Karena masalah cerita mengenai Rasulullah SAW memang sungguh sangat menarik Sekarang Pak Kiai barangkali ada perlu disampaikan, dilengkapi yang tadi ada iya. kurang-kurang silakan. Baik, terima kasih Ustaz dan eh, para jamaah Mimbar Nur Salam dan pemirsa yang berbahagia jadi tadi saya jelaskan bahwasanya sekarang kita mau rebutan wudhu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada. Ya. ya. Mau rebutan uh, rambut Sallallahu Alaihi Wasallam juga sudah tidak. Ya. Minum darah beliau juga sudah tidak mungkin. Tapi jangan salah. Ya, ya. Darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu maasum. Orang yang dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa yang lalu dan yang akan datang tidak pernah ada seluruh tubuhnya itu suci bersih Jangan kemudian karena mau tabaruk ya. lalu darah kiai yang diminum. Subhanallah. Itu salah besar. Darah ustadz yang diminum. Ustaz. Wah, ini ini sudah salah kaprah namanya. Iya, iya, iya. Ya, darah ustaz yang diminum. Jadi khususan ya. Itu ya? itu berarti Dracula itu. Iya. Jadi khusus ini. Ya? Ini khusus. Ini iya. kita bicara ini tentang kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab secara khusus juga Allah memberikan salawat kepada ya. Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Begitu. Begitu tinggi nilainya. Begitu lah. tingginya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahir batin Lahir, suci. Suci. Ya. Baik, kasih kesempatan bagi yang bertanya. Ah, ini dulu Pak Ustaz silakan pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya begini. Nama saya Mustarudin dari Jemaah Nur Salam Jatinegara. Jatinegara. Yang saya muliakan Ustaz mengenai sholawat ini Ustaz mohon Pak Fakir suka apa namanya menyaksikan ada juga yang nggak cinta selawat Ustaz hmm. jadi bagaimana tuh cara Al Fakir menjelaskan kepada kepada haula kepada mereka gitu Ustaz ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, lah. Ya. Oh, ini kenyataannya ada itu. Di lapangan seperti itu. Di lapangan seperti ya, itu. Ya. Yang tidak tuh tidak suka salawat berarti dia tidak mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak suka salawat berarti dia tidak percaya dengan ayat yang kita bacakan tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ada perintah berikutnya ya ayyuhalladzina amanu sallu. Sallu itu perintah, wajib. Jadi kita bisa sampaikan buat dia kalau Anda tidak cinta kepada tidak mau salawat Anda tidak cinta kepada Rasulullah. Anda tidak mau melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang penulis Ustaz, ya, dia penulis terkemuka. Dia banyak menulis tentang uh, riwayat hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika dia lihat, wah ini sudah banyak yang ditulis orang. Dia tulis lagi yang lain. Ah, tema ini sudah banyak ditulis oleh pengarang yang lain. Dia lihat lagi, ah sudah ditulis oleh yang lain. Akhirnya dia ungkapkan satu syair Syairnya indah sekali, bisa kita baca yang biasa tertulis itu di mana-mana ada. Balaghal ula bi kamalih, kashafad duja bi jamalih, hasunat jami'u hisalih. Salli ala Muhammadin wa alih. Coba. Jadi setelah dia lihat semua tema ini sudah ditulis orang, akhirnya dia bilang, ah, karena sudah ditulis orang semuanya, saya bikin syair sajalah. Dengan empat bait, empat bait syair ini, dia sudah mengungkapkan seluruh keutamaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. al ula bikamali. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mencapai puncak ketinggian dengan segala macam kesempurnaannya. Kasyafat duja jamali, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyingkap segala macam kegelapan dengan penuh keindahannya hasunat jami'u hisalih. Seluruh akhlaknya, tingkah lakunya sangat mengesankan, indah. Bahkan Allah dalam Al-Qur'an berkata, berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau ini ya Muhammad Allahumma wa sallam alaihi mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia, sangat-sangat agung. Karena begitu hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu terakhir dia bilang, salli ala Muhammadin wa alih. Keutamaannya begitu banyak sulit untuk kita apa namanya ungkapkan. Ayo mari sama-sama kita salawat dan salam saja kepada Nabi. Akhirnya dia bilang seperti begitu. Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala begitu mulia Nabi kita Muhammad SAW ya. tidak pernah memanggil namanya. Dalam Al-Quran nabi-nabi yang lain dipanggil ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa, ya Isa anta qulta lin-nasi wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah engkau pernah berkata kepada orang-orang, ambillah aku dan ibuku menjadi dua Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Ya Yahya, Nabi-nabi dipanggil namanya. namanya ya. Tapi ketika sampai kepada Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memanggil gelarnya, ya ayuhan nabi. Ya Allah. Allahumma salli sallim alaihi. Ya ayuhan rasul. Allahumma salli sallim alaihi. Bahkan sampai ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur, tidak dipanggil ya Muhammad, tidak. Tapi ya ayuhal muddatsir. Kum fa'anzir, hei orang yang tidur bangun. Ya ayuhal muzammil, hei orang yang berselimut. Ya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil namanya. Kalau toh ada disebut nama itu mim ba'di ismu Ahmad. Ya. Disebutkan itu ada. Tapi kalau ada harfun nida di depannya, ada ya Ya, itu tidak ada ya tidak Muhammad. Ada ya Muhammad. Coba buka Quran. Menunjukkan apa? Kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga Allah Subhanahu wa taala lakukan. Satu contoh, bapak saya namanya Ali Ustaz. Nah. Walaupun saya rayu dia dengan kata-kata yang bagus, Li Ali, kamu bagus sekali Li. Kira-kira bagaimana? Dia marah. <laughs> Tidak akhlak. Ibu saya namanya Maimuna Gitu. Saya panggil Maimuna bagaimana? Aduh Maimuna cantik sekali Maimuna <laughs> saya harus panggil ibu. Iya. Itu menunjukkan penghormatan, penghormatan saya. Iya. Hari ini kalau ada Pak siapa namanya? Ya saya tidak hafal gubernur-gubernur yang ada sini, gubernur Maluku saja yang saya sebutkan ya. <laughs> Gubernur Maluku, gubernur kami namanya Bapak Karel Albert Galahalu. Saya harus panggil Bapak Gubernur yang terhormat. Ya. Saya tidak sebut, sebutkan namanya. Kalau saya sebutkan namanya, walaupun ada yang terhormat di belakang, hari ini cilakalah saya. <laughs> Betul tidak ibu-ibu? Iya. -ibu? Iya. Ini penghormatan kita. Untuk menunjukkan penghormatan kita itu dengan salah satunya salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih lengkap lagi kalau kemudian kita mau mengerjakan perintahnya, menjauhi semua larangan-larangannya yang ada dalam syariat Islam itu. Disuruh salat kita salat, iya. disuruh puasa kita puasa, disuruh zakat yang mampu bayar zakat, ya. disuruh sadaka kepada fakir miskin, yatim dan piatu, kita berikan sadaka, itu ungkapan rasa cinta kita di hari-hari seperti ini. Tutur kata yang manis. Tutur kata yang manis ya. dengan tetangga harus yang baik. Ya, ya. tidak suka gunjing menggunjing satu dengan yang lain. Mau bangun rumah tingkat izin dulu dari tetangga. Itulah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang suka memfitnah, menggunjing segala macam berarti bertentangan. Allah, orang yang suka memfitnah ini, iya. ya ini orang yang tidak faham. Dosa kita diambil sama dia. Allah, Allah. Dosa kita diambil, diambil. sama dia. Ya. Orang yang suka menghasut, hasut kita, dosa kita diambil sama dia. Dalam riwayat yang panjang disebutkan, nanti besok di akhirat amalan-amalan kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihitung oleh Allah taala, lalu kemudian karena saya ini suka menggunjing, suka memfitnah terhadap ustaz atau ustaz, lalu kemudian pahala saya diambil sama ustaz, hmm. dosa saya diambil sama eh, dosa, dosa ustaz orang. diambil sama saya. Waduh. Yang tadinya harus masuk surga, masuk neraka lagi. Nauzubillah min dzalik. termasuk muflis. Muflis, oh, orang yang rugi. Nah, bangkrut. Sangat rugi orang yang bangkrut. Itu, itu ditanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena jangan suka fitnah. Tapi orang yang difitnah itu mempunyai dua keuntungan. Keuntungan yang pertama derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Keuntungannya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Tapi walaupun begitu jangan minta supaya difitnah terus sama orang, <laughs> boleh. Ada satu syair yang terkemuka, ah. yang yang terkenal. Iya. Syair ini bagus kalau kita sama-sama renung. Iya. Idza aradallahu nushra fadilatin tuyat laha lisan hasud laula ishtialun nari jawarat ma kana yu'rafu tibu arfil ud. Allah. Allah akbar. Ya. Apabila Allah menghendaki keutamaan seorang hambanya itu muncul, maka bersamaan dengan itu Allah siapkan mulut kotor para penghasut memfitnah wow. untuk selalu memfitnah dia menghasut dia. Itu sudah dua kali dua empat seperti itu. Ya. Lalu disebutkan laula ishtialun nari jawarat kalau tidak ada api yang membakar, dari mana dapat diketahui harumnya kayu gaharu? Hmm. ya. yeah. Subhanallah. Jadi gaharu mau harum harus dibakar dulu. Ya mau terkenal Mau bagus, keutamaannya muncul, di fitnah dulu. Tapi jangan tiap hari, ya Allah, mudah-mudahan saya difitnah. oh, <laughs> tidak boleh, tidak, tidak. Tidak seperti itu, tidak seperti itu ibu-ibu. Iya. Jadi begitu Ustaz, kita harus mau memberikan salawat dan salam kepada junjungan Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ungkapan rasa sayang, rasa cinta. Orang-orang itu perlu kita berikan penyadaran kepada mereka. Ayatnya jelas para sahabat melakukan semuanya juga jelas iya. Tinggal kita mau mengikuti atau tidak semuanya terserah kepada masing-masing orang saya kira iya, seperti itu. Iya. dan kegiatannya juga kan kita diserahkan oleh Nabi, silakanlah. You know better than me katanya istilahnya. Engkau tahu masalah sekarang kan engkau lebih tahu. Jadi tata cara kehidupan sekarang ini tentu saja tetap berjalan sesuai dengan ajaran Nabi besar Muhammad SAW dengan modelnya lain-lain gitu ya seperti sekarang majlis taklim kita di televisi seperti ini tentu saja dengan akhlakul karima dengan tutur kata yang indah, jangan suka bergunjing. Tahu bergunjing ya? Ngomongin orang. <laughs> Asik bener ngomongin orang. Ngomongin orang sampai ha hatam. Bukan yang haji hatam, <laughs> ngomong orang sampai hatam. Komplit. Nauzubillah wa nauzubillah min Dan tentunya kita doakan semoga anak-anak kita kelak menjadi penerus-penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tambahkan sedikit. Eh, boleh saya Ya, ya, ya, ya. Dan untuk menjaga generasi kita akan datang tadi disebutkan oleh Ustaz bahwa anak-anak kita ke depan atau punya cucu misalnya ketika digendong banyak-banyaklah dengan salawat salawat ya salawat yang tadi indah sekali ibu-ibu lantunkanlah salawat ya nabi salam bayangkan baik itu yang tidak ada anak di sini ya bayangkan kalau ada anak ini Allahu iya, akbar lebih enak lagi ibu-ibu iya. praktekkan itu ya nabi salamualaikum anaknya tertidur ya pahala dapat juga tapi kalau apanya dok coba perhatikan anak-anak yang tertidur didahului dengan salawat dengan qiraatul Quran itu tenang sekali tapi anak-anak yang ditidurkan dia tertidur juga dengan apanya dong dengan ragu rock and roll segala macam dia tertidur tapi sering-sering begini Ustaz Oh kaget-kagetan. Kaget Betul, coba perhatikan. iya. Baik, baik, baik. Tambah asik kita ya. E, tentu saja pengennya kita lama. Namun demikian waktu juga yang misalkan kita. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di dalam pengajian Mimbar Salam yang akan datang juga pemirsa televisi pemirsa di manapun Anda berada. E, eh, mari kita dengarkan kesimpulan mengenai Eh, kemulia, memuliakan Rasulullah SAW. Silakan Terima kasih Ustaz. Jadi ibu-ibu dan Ustaz hadirin saudara yang terhormat dan para pemirsa yang berbahagia bahwa jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat luar biasa. Dibayar dengan apapun tidak bisa. Dengan harta benda kita tidak bisa. Kita kumpulkan seluruh harta benda di dunia ini untuk membayar jasa Rasul SAW tidak bisa. Ya. Oleh karena itu satu-satunya cara untuk menyenangkan hati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang dibawanya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Kalau tadinya kita salat kurang bagus, ayo mari kita salat yang baik. Kalau tadinya kita punya duit, tapi kemudian kita belum keluarkan zakat, ayo sekarang kita keluarkan zakat. Tapi kalau belum sampai kepada haul dan nisabnya, maka ada duit sedikit kita keluarkan sedekah kepada fakir miskin, yatim, yatim dan piatu. Itu sebagai ungkapan dalam dua tanda kutip. Sekali lagi dalam dua tanda kutip cara kita membalas jasa-jasa Rasul Muhammad sallallahu Sekali lagi caranya dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dan insya Allah Allah akan senang, Rasulullah akan senang, dan kita juga akan senang dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian Ustaz. Doanya. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد في الملا على الى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد حتى تارك الارض ومن عليها وانت خير الوارثين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما في علمك يا رب العالمين آمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي باغ ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم حسنا بالتقوى والاستقامة وعلم موجبات الندامة بالحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين بالقبول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 然后说